hati Kaulah pujaan hatiku Oh yeah Aneh nanti Kaulah jantung hatiku Oh oh Aneh nanti Siang malam selalu kurindu Oh ya yeah? Aneh nanti Sampai mati aku cinta kau. ada ada eh ada ada eh ada ada eh ada ada ada jamu jamu e. jamu jamu ada ada ada ada eh ada ada kenapa sih kan dia caca eh orang lagi enak enak datang datang iya. ganggu bawa ayam lagi bawa eh, ayam Pak RT Bang Bopak Bang Daus lihat dong ayamnya njum aduh aduh aduh eh.